Diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di Bukit Perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. saya tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu, Indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang, dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tandu. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara masih berada di tepi pantai yang aneh karena Batara tidak bisa melangkahkan kakinya lebih maju lagi. Di depannya, tampak awan tebal menutupi seluruh pantai, sehingga Batara terdiam dan berpikir bagaimana caranya supaya bisa menembus awan tebal itu. Karena Batara yakin bahwa di dalam awan tebal itulah Kidaksa bersembunyi sambil membawa kepala majikannya yang bernama Mak Rompang. Sementara itu Wulandari juga sedang berada di sebuah perkampungan di tepi pantai. Namun tempat mereka sangat berjauhan karena antara Batara dan Wulandari dipisahkan oleh sebuah lautan. jadi bingung mau melangkah kemana. Aku tidak tahu harus kemana. Bahkan aku harus hati-hati. Karena ini pasti jebakan yang dipasang oleh Marompang. Kakang mau kemana? Ah, apakah aku harus menjawab pertanyaan ke sini? Eh, kakang, kenapa kakang diam saja? Apakah saya salah bertanya? Ah, iya ya. Kenapa aku diam saja? Sedangkan gadis ini bertanya dengan baik-baik. Kakang, kakang pasti bukan penduduk sini. Tentu sudah sewajarnya kakang bertanya. Tapi ternyata kami yang harus bertanya dan pertanyaan kami tidak Kakang jawab. Berarti Kakang ini pemuda sombong ya? Kakang, negeri ini bukan tempat orang-orang yang sombong. Ah, maaf, saya bukan sombong, tapi saya sedang bingung. Apakah kalian berdua mau membantu saya? Kami mau membantu Kakang, asal Kakang tidak was-was memandang kami. Oh, tidak, tidak. Saya tidak was-was memandang kalian berdua. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kami bantu? Saya kemari sedang mencari seseorang. Nama orang itu? Ah, uh, Kidaksa tanda-tandanya? Wajahnya kejam, sedangkan dia membawa kepala orang di tangan kirinya. Uh, kalau begitu Kakang salah masuk. Di sini bukan tempat orang-orang seperti yang Kakang cari. Dia itu memang... Kedua di situ menghilang. Oh, awan ini kembali datang. Oh, negeri yang bagus itu hilang. Ah, hilang di sini awan ini. Eh, kenapa aku begini? Aku seperti diseret keluar dari tempat ini. Aduh. itu? aku tidak pernah diganggu oleh dia. Tadi siang kamu sudah dibawanya lagi ke kuburan tua itu. Sehingga aku khawatir terhadap keselamatanmu. Tidak ada yang membawaku ke sana. Aku ke kuburan itu atas kemauanku sendiri. Kamu tidak sadar, Wulan. Uh, uh. Kalau kamu sudah dipengaruhi oleh penghuni pohon kemuntung itu. Aku tidak dipengaruhi siapa-siapa, Tuk Dampel. Shh, jangan bicara keras-keras. Tuk. Ah, kemana lagi suamiku itu? istriku jadi bangun. tuh, tuh gampel. Iya, ya, ya. Aku tinggal dulu. Ah, kemana lagi malam-malam begini, tuh? Ah, aku sedang memeriksa sekeliling rumah, Nyai. Ah, apa perlunya diperiksa? Apa kamu tidak mendengar suara perempuan tertawa cekikikan tadi, ah? Apa kamu mau kalau perempuan yang bernama Indang itu datang kemari lalu mencekik kamu? Aku menjaga keselamatanmu, Nyai. Eh, bukannya terima kasih, malah berteriak-teriak memanggilku. Paling-paling kamu ke kamar di ujung, mengintip gadis yang bernama Wulandari itu. Eh, jangan keras-keras. Nanti dia bangun, Nyai. Biar saja dia dengar. Ah. Biar dia tahu siapa kamu. Biar dia tahu bahwa kamu kakek-kakek yang genit. Kamu ini. Nanti dia mengira aku memang begitu. Memang begitu. Sudah, sudah. Ayo tidur. Hari sudah malam. Apa kamu belum puas juga dengan selusin istrimu itu, ha? Ah, masih ngomel. Ah, aku sudah menduga kalau untuk tampil itu laki-laki mata keranjang. Cara dia memandang aku saja sudah menjijikkan. Sebaiknya besok pagi aku pergi dari rumah ini. Aku tidak punya urusan lagi tinggal di desa ini. Eh, Jeng Arti, Sri,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 tidur di tepi pantai ini. Oh, bajuku basah terkena ombak. Pagi. iya, hari sudah pagi. Padahal, eh, apakah aku pingsan? Iya ya, rasanya aku terlempar dari negeri di balik awan itu. Lalu aku tidak tahu apa-apa lagi. Sampai aku terbangun karena bajuku basah terkena ombak laut. Ah, Gagal lagi aku mencari Kidaksa. Tapi aku yakin yang melemparkan aku dari sana pasti Mak Rompang. Aku harus kembali ke sana. Aku harus bisa menerjang gumpalan awan tebal itu. Aku harus menemukan dan menghancurkan Mak Rompang. Aku masih mempunyai tusuk kode ini. ya. Aku berada di alun-alun sebuah kerajaan. Kau memang berada di alun-alun kerajaan. Hah? Betul begitu? Lihatlah sendiri. Oh, di depanku ada sebuah keraton. Apakah aku sudah sampai di negeri di balik awan? Hmm. Apa nama keraton ini? Dan siapa raja yang memerintah di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, Kisanak. Siapa kamu? Dan apa maksudmu datang kemari? Hmm? Padahal tempat kami ini tidak bisa dimasuki siapapun tanpa izin. Tapi Kisanak selalu mendesak ingin kemari. Aku bernama Batara. Aku bermaksud mencari orang yang bernama Kidaksa. Apakah orang Kisanak sebutkan namanya itu adalah musuh Kisanak? Iya. Orang yang Kisanak maksud tidak ada di negeri ini. Sekarang Kisanak pergilah. Secara tiba-tiba, laki-laki tampan yang berdiri di depan Batara itu mendorong Batara lalu terdengar ledakan dahsyat, lalu berkumpal-kumpal awan menggulung Batara. Bahkan petir sambung menyambung menghantam Batara. Namun disinilah kelihatan bahwa Batara itu bukanlah sembarang orang. Tanpa diketahui sendiri oleh Batara, kekuatan-kekuatan gaib kira bumi sudah ada sebagian yang dimilikinya. Sehingga dengan cepat, Batara melambung keluar dari kumpalan awan itu, lalu kembali menjejakkan kakinya di alun-alun kerajaan, sehingga membuat laki-laki yang mendorongnya tadi terkesima melihatnya. Hmm. Pantas Kisanak memaksa betul datang kemari. Ternyata Kisanak mempunyai ilmu orang-orang atas angin. Ilmu orang-orang atas angin. Apa maksud laki-laki ini? Uh, maaf, aku bukan orang atas angin. Aku manusia biasa. Aku tahu bahwa Kisanak manusia biasa. Tetapi kepandaian yang Kisanak miliki adalah kepandaian orang-orang atas angin. Aku tidak tahu siapa guru Kisanak, tetapi aku menghormati guru Kisanak. Untuk itu aku tidak akan mengusir Kisanak lagi dari sini. Ah, aku tidak pernah berguru pada siapa-siapa, kecuali pada Ki dan Nyesepe. <laughs> Kisanak masih bingung rupanya. Ah, aku bingung karena aku tidak tahu dengan siapa aku berhadapan dan di mana sebenarnya aku sekarang berada. <laughs> aku bernama Rakitanding, Sedangkan kerajaan ini bernama Purwaka Aku yang memerintah di sini. Oh, oh, maaf. Aku tidak tahu kalau aku sedang berhadapan dengan seorang raja. <laughs> tidak apa-apa. Ayo, mari kita masuk ke dalam keratonku. Terima kasih yang mulia. Biar saya di sini saja. Tidak usah malu. Kisanak adalah tamuku. Mari. Terima kasih yang mulia. <laughs> tidak usah memanggilku dengan sebutan yang mulia. Panggil saja aku Raki. Tapi yang mulia, sebut saja aku Raki. Uh, terima kasih Raki. Uh, biar aku di sini saja. Kalau Kisanak tidak menerima tawaranku, maka Kisanak telah meremehkan aku. Padahal akulah penguasa negeri ini. Uh, maaf Raki, rasanya saya tidak pantas masuk ke dalam keraton itu. Saya Kisanak adalah tamuku. Sewajarnya tamuku aku bawa masuk ke dalam keratonku. Baiklah.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 Sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Aku belum pernah melihat keraton seindah dan semegah ini. Bahkan keraton kerajaan Dharma Seraya pun tidak semegah ini. Aku diperlakukan seperti tamu agung saja. Aku duduk di sini, di samping rakit tanding ini. Sedangkan para dayang silih berganti menyediakan suguhan. Oh, ah, Wulandari. <laughs> Yang lewat tadi di ujung pilar itu bukan bernama Wulandari. Dia itu adikku. Namanya Naradewi. Oh, ah, maaf. Apakah perempuan yang bernama Wulandari itu mirip adikku? Iya, iya. <laughs> Pasti Wulandari itu mempunyai paras yang cantik. Ah, Cepat kejar sebelum dia pergi lagi ke kuburan tua itu. Ayo kejar, ayo, ayo, Sialan, Tuk mengejar aku bersama orang kampung. Ah, Wulan Tari, kembali. Jangan pergi ke kuburan itu lagi. Sialan, Tuk Damrin tidak tahu kalau aku berniat akan pergi dari desanya ini. Ayo kejar, kepung gadis itu sebelum ia dalam bahaya. Ayo, ayo, Mereka mengejarku. Mungkin mereka menganggap aku tawanan mereka, sehingga aku dikejar-kejar seperti itu. Ah, mereka sudah semakin dekat. Ah, aku harus cepat meninggalkan tempat ini. Hiya, hiya, hiya, hat. Ah, Tuk Dampel sudah berdiri di hadapanku. Wulandari, kenapa harus pergi lagi ke kuburan itu? Hmm? Aku bukan pergi ke kuburan itu, tapi aku akan pergi meninggalkan desa ini. Nah, Wulandari, kau ternyata sudah jauh terpengaruh oleh penghuni pohon kemuntung itu. Tidak ada yang mempengaruhi aku. Lalu kenapa sepagi ini kau sudah sampai di sini? Hmm? Aku mau pergi dari desa ini. Kau tidak boleh pergi sebelum kau aku obati. Eh, bawa dia. Wah. tuh? Siapa yang berani mendekat? maka pasti aku hajar. Pengaruh siluman itu hebat sekali melekat dalam dirinya. Pinggir kalian! Awas, awas, awas, awas, Aduh, minggir kalian. Yang kalian hadapi bukan Wulandari, tapi ada makhluk lain dalam dirinya. Sialan, aku disangka kemasukan. Pinggirlah kau. Uh, aku, aku terkena racun yang disebutkannya. Uh,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 Dengan cepat orang-orang kampung menggotong tubuh Wulandari yang sudah tidak berdaya itu. Mereka membawa Wulandari kembali ke rumah Tuk Dampel. Sementara laki-laki tua itu mengiringi Wulandari dari belakang. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini